السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama. Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Kita sebagai umat Islam harus yakin dengan agama Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini di atas. Dan tidak ada yang bisa menandingi Islam. Apapun yang dikerjakan oleh manusia. Apapun yang dibuat oleh manusia tetap Islam ya'lu wa la yu'la Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Jemaah, kalau dengar nama Nabi, jangan diem doang. Ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Karena kita kita nih yang udah pada ngaji. Tunjukkan kalau antum cinta dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk cinta yang sangat ringan. Antum senantiasa mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan senantiasa mengucapkan salawat untuk beliau. Semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau. Untuk istri-istri beliau. Untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. <clears throat> Malam ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Dua satu apa dua dua? 23. Masya Allah. Tanggal 23 Syawal. Sebagian belum menyelesaikan puasa Syawalnya. Dan Syawal mau pergi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nih kita bicara tentang bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim. Tadi Ustaz Endang menceritakan bagaimana kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia ikutin dengan enam hari di bulan Syawal, pahalanya apa? Anak saya dia. Setahun penuh. Setahun ngapain setahun? Diampuni dosa-dosanya. Nggak apa-apa, anak kasih hadiah. Jemaah, setahun penuh seperti apa? Sebelahnya. Ya, itu yang benar sebenarnya. <laughs> Nggak apa-apa dikasih hadiahnya. Nah, nama masamat dahar. Seperti puasa setahun. Enak nggak antum puasa sebulan Ramadan wajib udah selesai. Kita tahu itu wajib kita semua mengamalkannya. Ditambahin enam hari di bulan Syawal seperti puasa setahun ya. Maka orang-orang yang malas puasa sunnah hendaklah dia berpuasa di bulan Syawal. Nyaman buat dia. Setelah itu Ustaz, gak usah puasa sepanjang tahun. Bukan nggak usah. Kalau engkau nggak mampu puasa sunnah, ya itu yang kau lakukan. Dan jamaah rahimakumullah. Pada malam yang indah ini. Malam apa jamaah? Malam minggu orang ngomong. Malam ahad. Subhanallah. Anda dulu pernah sampaikan. Entah di sini atau di tempat lain. Bagaimana usaha media non-Islam membuat umat Islam takut dengan hari Jumat dan senang dengan malam Minggu. Malam Jumat ya Allah kata dia. Dulu itu yang namanya film-film horor waktu kita masih SD itu selalu judulnya Jumat Kliwon. Jadi <laughs> masih ingat ya, itu kalender Pas malam Jumat tahu-tahu keluar darah. Jadi orang dibikin takut sama hari Jumat. Bahkan sampai hari ini kalau antum lihat film-film horor di barat itu ada namanya dulu yang ramai di Indonesia apa Friday apa Freddy Friday ya kayak gitulah anak kurang paham tuh jemaah tapi yang jelas mereka bikin kita takut sama hari Jumat Padahal itu sayyidul Ayam, Itu hari yang paling mulia. Malam akhir ini harinya orang-orang tersesat. Nah, siapa orang-orang yang tersesat? Kata Allah, ghairil maghdubi alaihim Walabbali. Siapa orang-orang yang tersesat? Orang-orang Nasara. Sedangkan kita dapat petunjuk ternyata mengikuti orang-orang yang tersesat. Tapi alhamdulillah, ternyata malam Ahad antum ada di masjid. Ini sebuah kemuliaan jemaah. Nah, antum. Nah, apa tema kita hari ini? Jangan melihat. <laughs> Nah, masya Allah. Apa judulnya? Masya Allah, dia matanya sambil lihat-lihat, sambil nggak Sabar ya jamaah. Kira-kira temanya masalah apa? Masalah hijrah. Hmm. Baik, siapa yang mau jawab? Kira-kira temanya masalah apa Masalah akhlak. Semangat ibadah waktu Ramadan manis sekarang kendur gitu. Ya. Coba. Antum. dia Ya antum. Tentang apa? Tentang <laughs> hijrah nih. sholat jamaah. Tapi kesian dia udah anak kasih hati. <laughs> Nggak apa. Baik. Oh ternyata masih banyak sarungnya jamaah. Ya, oh, Produksi sarung masjid ini rupanya. Tadi yang bicara akhlak karena kasih hadiah juga. Nah, kirim ke belakang. Yang jawab akhlak siapa tadi? Lihat sebelah kanan ada yang mau jawab nih, pak, Masalah istiqomah. Dulu istiqomah sekarang nggak istiqomah. Ya, itu maksudnya. Gimana Ustaz? Kata yang bikin judul ini? Ah, jadi kita tanya sama yang bikin judul maksudnya itu apa? bukan Ustaz ya? Oh bukan katanya. Insya Allah. Nah, antum. Tentang keimanan. Insya Allah. Bukan juga Ustaz ya? Bukan katanya. Dunia yang menipu. Dunia yang menipu Ustaz. Gimana Ustaz? Enggak, enggak masuk juga aneh. Terakhir, terakhir. Pernikahan, antum udah nikah. Masuk Ustaz. <laughs> Gimana Ustaz? Kasih aja, oh, kasih aja kan Ustaz. Tapi bukan itu kan Ustaz? Oh bukan itu, tapi suruh kasih hadiah. Enggak apa-apa. Eh, terakhir jemaah. Nanti antum tahu sendirilah. Gini jamaah. Dulu kita tuh baik. Kita tuh gaul sama tetangga kita. Potong royong. Tatkala biasanya hari libur itu bersih-bersih selokan. Kita ikut. Ada tetangga yang sakit kita berkunjung. Ternyata ada sebagian orang Kemudian dapat hidayah. Dia ngaji. Dia ngerti ilmu agama. Dia faham dengan hadis-hadis Nabi. Dia amalkan beberapa sunnah Nabi. Kok ternyata dia tidak baik lagi sama tetangganya. Nggak baik lagi sama orang tuanya. Sama istrinya semakin kasar. Sama anak buahnya kurang beradab itu yang menjadi fenomena yang kita lihat. Sampai ada beberapa Allah bukan beberapa ya. Datang banyak nih orang datang karena Ustaz, anak lihat nih teman-teman yang ngaji Masya Allah ilmunya jangan ditanya. Tapi mafi akhlak. Tuh. Mafi akhlak. Nggak ada akhlak. Kayaknya ini oknum. Enggak semuanya kayak gitu. Tapi oknum ini, ya seperti yang kita pelajari. Nila setitik membuat susu sebelanga jadi rusak. Maka kita akan bicara bagaimana oknum-oknum yang sudah memahami Islam. Dia membuat Islam ini jadi lebih indah. Jangan sampai kita menjadi oknum yang membuat orang di luar Islam jadi benci sama Islam. Nggak suka melihat ini kelakuan yang udah ngaji kayak gini. Kadang kala parkir nggak benar. Saat masa parkir juga termasuk iya. Kalau sampai diumumkan, tolong mobil nomor sekian sama sekian dipindahkan. Karena nutup rumahnya tetangga. Itu kan tetangga mulai nggak suka tuh. Ini gimana orang-orang ngadakan pengajian katanya. Ilmunya bertambah. Masa nutup jalannya orang? Nah, ini bermasalah buat kita. Padahal kita dulu sebelum ngaji, Masya Allah menghormati tetangga. Hakikat ilmu adalah yang mewariskan rasa takut kepada Allah. Ya Allah ya. Jadi ilmu yang membuat antum jadi takut. Sama Allah itu ilmu yang bermanfaat. Nabi tiap pagi sallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa. Beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Cukup? Tak cukup. Wa amalan mutakabbala. Beliau minta ilmu yang bermanfaat. Ternyata ada ilmu-ilmu yang nggak bermanfaat. Ada. Subhanallah. Ada seorang ustadz cerita. ustaz, anak ini 6 tahun SD belajar bahasa Inggris. 3 tahun SMP belajar bahasa Inggris. 3 tahun SMA belajar bahasa Inggris. 12 tahun belajar bahasa Inggris. Gak bisa ngomong bahasa Inggris. Sohib anak 3 bulan kursus bisa bahasa Inggris. Yang salah yang mana jemaah? Tiga bulan bisa bahasa Inggris, 12 tahun nggak bisa bahasa Inggris. Kadang kala niatnya. Kadang kala niatnya. Kadang kala kita pada waktu itu memang nggak butuh sama pelajaran itu. Sehingga mempelajarinya pun hanya menghabiskan waktu mubazir. Waktu jam sekolah itu jadi mubazir. Makanya sekarang mulai sekolah SMA itu kejuruan banyak banget karena orang sudah berpikir, anak lulus SMA, Ustaz, jualan bakso. Apa ilmu bakso didapat di SMA? Nggak dapat. Nggak ada yang anda gunakan untuk bekerja. Oh, berarti kau lulus SMP cari ilmu yang bermanfaat. Anak mau buka bengkel, bismillah. Kalau itu bermanfaat buat engkau. Dan beliau minta rezeki. Rezeki yang halal. Yang ketiga beliau minta apa? amalan mutakabbala. amalan yang diterima. Karena ada orang-orang yang sudah beramal tapi nggak diterima. Dia masya Allah orang yang soleh, ilmunya jangan ditanya, amalnya jangan ditanya, tapi ternyata dia ujub sama amalannya. Ada gunanya dia beramal. tak Tatkala dia berbangga diri, termasuk penghancur hidup seseorang i'jabur rajuli binafsi dia kagum dengan diri sendiri oh ternyata anak oh ternyata anak jangan jangan seharusnya ilmu itu ya membuat antum seperti padi kita ingat tuh nasihat guru kita dulu waktu kita di pondok nah kalau itu ilmunya harus ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Kalau nggak ada isinya, sombong-sombong. Padi itu nggak ada isinya, Masya Allah. Tegak. Berdiri dia. Yang ada isinya, merunduk dia. Semakin tawabuk dia. Biasanya yang baru belajar pencak silat, Masya Allah. Pohon pisang di depan rumahnya dia Baru beda sial. Si orang tua yang ngomong, ya Allah, nah ibu nanam pohon itu supaya berbuah nak. Biar tahu dia bu, kalau saya jagoan. Apa pohon pisang supaya tahu kau jagoan? Nah, itu terjadi ketika orang baru belajar. Tapi Alhamdulillah yang sudah belajar panjang. Tolong kau lihat, kau jadi lebih baik atau tidak? Lebih tawadu, lebih menghargai yang tua, Ingat dengan ucapan ibunya Sufyan al tsauri Ibunya Sufyan al Ketika dia memberikan duit sama Sufyan 10 dirham. Lalu dia mengatakan kepada Sufyan, "Nak, khud hadi asyra dirham." Ini bawa ni 10 dirham. Dan dengan 10 dirham itu Kau belajar 10 hadis. 10 hadis. Berapa? 10. Antum udah berapa hadis yang didengar Ustaz kita ini termasuk grup mustami Ustaz. Dulu orang-orang yang belajar sama Imam Ahmad, sama Ibn Uyayna, sama imam-imam yang besar, yang hadir di majelisnya itu terbagi jadi dua yang satu muta'allim yang bawa pena dan buku. Dia mencatat memang. Hadis yang disampaikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dicatat sama mereka. Ini yang namanya muta'allim. Tapi ada kelompok lainnya yang hanya mustami. Dia kepingin melihat adab dan akhlaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dia pulang dari pengajian, ya sudah Alhamdulillah dia tambah ilmunya. Tapi dia tidak mencatat namanya tidak dicatat, sehari dua hari lupa. Jangan sehari dua hari. Ustaz. Pulang dari kajian ditanya sama istrinya, Mas, pengajian ini tentang opo. Masya Allah, api pengajian. ditanya tentang opo, api. Coba. Opo,